Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan ilhamnya kita dimudahkan untuk bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ini dan alhamdulillah kita dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqamah di jalan tauhid untuk tetap menegakkan hak Allah Subhanahu wa taala agar tidak ada makhluk yang berhak diberikan peribadatan kecuali Allah Subhanahu wa taala, agar tidak ada yang berhak diberikan peribadatan kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Pada kesempatan yang lampau kita telah menjelaskan hakikat tauhid yang dibawa oleh para utusan Allah Subhanahu wa taala, para rasul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tauhidul ibadah. Itulah dia hakikat daripada tauhid, bukan tauhid rububiyah yang diakui oleh seluruh manusia, tapi tauhidul ibadah. Pada kesempatan berbagai ini, semoga Allah SWT mudahkan kita untuk menjelaskan subhat-subhat yang melekat di benak orang-orang kufar atau orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam padahal mereka tidak mengerjakan hakikat daripada kalimat tauhid yang membuat mereka terikat dengan agama Islam. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa banyaknya kesyirikan terjadi di umat ini. Ini semua karena jauhnya umat, jauhnya manusia daripada kitab dan sunnah Rasul mereka sallallahu alaihi wasallam. Jauhnya mereka daripada kitabullah, daripada sunnah Rasulullah dan betapa taklid butanya mereka pada warisan nenek moyang mereka. Walaupun nenek moyang mereka bukan atas petunjuk yang benar. Dan banyak juga terjadi kesyirikan karena sebab gulu berlebih-lebihannya mereka dalam mengagungkan orang-orang yang telah meninggal dari orang-orang saleh maupun para wali Allah dan para nabi di mana mereka sampai pada tingkat mengangkat wali-wali tersebut sebagai Tuhan selain Allah SWT di mana mereka bangun di atasnya kuburan-kuburan dan seterusnya. Dan juga faktor lainnya yang membuat terjadinya banyak kesyirikan karena jahilnya umat ini dengan hakikat agama Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardhah, "Innama tunqadu 'ur al-Islam urwatan urwatan idza nasha'a fil Islam man la ya'rifu al-jahiliyah." Berkata Umar, sesungguhnya terburai buhul-buhul Islam satu buhul demi satu buhul jika tumbuh di Islam ini orang-orang yang tidak pernah mengetahui jahiliyah. Kata Umar akan terburai ikatan Islam jika ada dalam kaum muslimin orang-orang yang tidak pernah kenal jahiliyah. Maka dalam Islam wajib dikenal jahiliyah. Kita harus mengetahui jahiliyah agar kita tidak tergelincir ke dalamnya. Kita tidak terperosok ke dalam jurang jahiliyah. Banyak juga terjadi kesyirikan karena tersebarnya berbagai macam hikayat, dongeng-dongeng, cerita-cerita khurafat yang memenuhi benak kaum muslimin, memenuhi benak kebanyakan daripada manusia yang mereka anggap adalah merupakan dalil yang dapat dijadikan sebagai suatu pegangan bagi mereka. Para pendengar, para hadirin, semoga Allah SWT merahmati kita seluruhnya. Adapun syubat-syubat yang mereka lontarkan, banyak diantaranya Pertama, mereka menjadikan apa-apa yang mereka wariskan daripada nenek moyang mereka sebagai hujah. Ini syubhat pertama. Terjadinya kesyirikan, terjadinya kekufuran, tersebarnya berbagai macam jenis kesyirikan karena taklid buta dengan agama nenek moyang. Berkata Dr. Salih Fauzan hafizahullah ta'ala, Syubhah awalan syubhatun takadu takunu mushtarika baina tawaifil musyrikin fi mukhtalifil umami qadiman wa haditha. Subat ini adalah merupakan subat yang hampir dimiliki seluruh orang-orang musyrik dengan berbagai macam ragam versi agama mereka, baik yang klasik maupun yang modern. Wahai syubhatul ihtijaj bima alaihi al-aba wal ajdad, yakni syubhat taklid buta terhadap apa-apa yang mereka wariskan daripada nenek moyang mereka. Yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Orang tua-orang tua mereka. Wa annahum warathu hadhil aqidati anhum. Intinya akidah yang mereka yang mereka amalkan, yang mereka yakini, yang mereka jadikan sebagai pegangan adalah merupakan akidah yang mereka ambil daripada nenek moyang mereka turun temurun. Padahal belum tentu nenek moyang mereka di atas kebenaran tauhid. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan celah beragama dengan taklid kepada apa-apa yang ditinggalkan oleh para para uh, orang-orang terdahulu dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah Az-Zukhruf ayat 23 wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Demikianlah. Tidaklah kami utus sebelum wahai Muhammad seorang rasul pun di sebuah negeri kecuali akan berkata orang-orang elitnya, para pembesar-pembesarnya. Sesungguhnya kami telah mendapati orang tua-orang tua kami, nenek moyang kami di atas suatu jalan, suatu agama. Maka kami di atas dalam mereka lah mengikuti dalam surat Az-Zukhruf berkata para pembesar-pembesar menentang para nabi yang diutus kepada mereka sesungguhnya kami telah mendapati nenek moyang kami di atas suatu cara suatu jalan suatu agama maka jalan mereka lah yang kami ikuti berkata Dr. Saleh wahadhi hujjatun yalja'u ilaiha kullu man ya'jizu an iqamati dalil ala dakwah Hujah ini, hujah ini adalah merupakan agama nenek moyang. Ini adalah merupakan agama tradisi kami. Adalah hujah yang digunakan oleh orang-orang yang lemah untuk mendatangkan dalil. Membenarkan perkataannya. Hujah ini adalah hujah bagi orang-orang yang tidak memiliki ilmu. وهي حجة داحضة la يقاوم لها waznun fi سوق المناظرة. Hujah seperti ini tidak ada sedikit pun nilainya fa inna haula'il aba alladziina qalladuhum laisu 'ala hudan karena nenek moyang yang mereka jadikan sebagai ikutan bukan di atas petunjuk wa man kana kadzalik la tajuzu mutaba'atuhu wal iqtida'u bih selama mereka bukan di atas petunjuk tidak boleh diikuti maka Allah menyebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 104, "Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun?" Apakah mereka masih tetap taklid buta, mengikuti agama nenek moyang mereka, padahal nenek moyang mereka tidak mengetahui sesuatu apapun juga, tidak pula mendapat petunjuk. Dalam Al-Baqarah ayat 170 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun?" Apakah walaupun nenek moyang mereka tidak berakal, tidak pula mendapat petunjuk, tetap mereka ikuti? Ini cara beragama orang-orang jahiliyah dan kita akan banyak dapat hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mereka akan selalu mentok dengan dalil karena mereka tidak punya dalil. Ketika adu argumentasi, mereka hanya mengatakan ini adalah agama nenek moyang kita. Bagaimana kau datang merubah tradisi nenek moyang kita? Ini hujannya orang-orang jahiliyah. Ketika mereka tidak punya dalil, mereka katakan, apakah para kiai kami adalah orang-orang sesat, orang-orang salah semuanya mereka, Kami yang benar? Faya subhanallah. Ini hujah bagi orang-orang yang tidak memiliki dalil. Apalagi jika ada yang mengatakan dalam agama tidak perlu tanya dalil. Karena kewalahan ditanya dalil, dia tidak bisa menjawab, dia katakan dalam agama tidak perlu tanya ditanyakan dalil. Semuanya boleh. Ini orang-orang yang lemah. Orang-orang yang tidak berhak berkata-kata. Orang-orang yang tidak berhak berbicara di atas podium. Sesungguhnya ini boleh kan kita jadikan sebagai e, contoh surat kita adalah orang tua-orang tua kita yang memang netes kebenaran. Lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam. Dia berhujah dengan agama nenek moyangnya, tapi yang benar. Bukan yang sesat, bukan yang salah. Berkata Nabi Yusuf, aba'i Ibrahim wa Ishaq wa Yaquba." Aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishaq Yakub. Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Nenek moyangku kami semua tidak pernah sekalipun berbuat kesyirikan kepada Allah. Dzalika min fadlillahi alaina wa nas. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada kami dan kepada manusia. Walakin aktsarun nasi la yashkurun. Tapi banyak manusia yang tidak bersyukur. Ini, dalam surat Yusuf ayat 38. Jadi kita boleh menjadikan hujah nenek moyang jika mereka di atas petunjuk. Sebagaimana Nabi Yusuf mengatakan, yang kuikuti adalah merupakan agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, Yakub. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syubhat ini selalu bergejolak dalam dada orang-orang musyrikin. Syubhat inilah jadikan senjata mereka untuk menjawab dakwah para nabi-nabi. Marilah kita bersama-sama mengamati firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita kisah umat-umat terdahulu, orang-orang musyrikin. Kaum Nabi Nuh contohnya. Terkala Nabi Nuh alaihissalam datang kepada mereka membawa hujjah yang benar daripada Allah subhanahu wa taala. Terkala Nuh berkata, "Ya kaum ibu ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai kaum, sembahlah Allah semata tidak ada Tuhan bagi kalian selainnya. Afala tattaqun? Kenapa kalian tidak bertakwa? Lihatlah bagaimana jawaban orang-orang musyrikin, jahiliyah, sejak zaman Nabi Nuh sampai hari ini. Apa kata mereka? فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم berkatalah para pembesar dari kaum Nuh karena kita katakan para pembesar mereka begitu sulitnya menerima kebenaran karena banyak kepentingan makanya yang paling mudah mengikuti kebenaran adalah orang-orang yang lemah mustad'afin orang-orang miskin para budak adapun orang-orang kaya adapun orang-orang elit elit orang-orang berkuasa begitu banyaknya tendensi mereka sehingga sulit menerima kebenaran. Maka penentang utama setiap dakwah Nabi adalah para pembesar, bukan orang-orang miskin, bukan rakyat jelata, tapi para pembesar. Faqal malaul ladina kafaru min Berkatalah para pembesar dari kaumnya. Ma ada illa basyarun mithlukum. Tidaklah laki-laki ini yang mengaku sebagai nabi yang berdakwah kepada kalian adalah Orang seperti kita juga, manusia sama seperti kita. Yuridu an yatafaddal alaikum. Berkata para pemusta tersebut, dia hanya ingin dikenal, dia ingin lebih tinggi daripada kalian. Walau sya Allah la anzala malaika. Apa kata para elit tersebut? Para pembesar. Kalau anda kata Allah mau mengutus nabi, tidak akan diutusnya manusia. Dia akan langsung utus malaikat ke bumi ini. Ini syubhat mereka. Apa? Yang terakhir mereka katakan, "Ma sami'na bihadza fi abainal awwalin." Agama yang dakwakan oleh Nuh tidak pernah kita dengar diajarkan oleh nenek moyang kita. Laqad kadzabu Allah. Mereka telah berduta, berdusta demi Allah. Karena Nabiullah Adam alaihissalam dan keturunannya semuanya mengajarkan tauhidullah. Mereka mengatakan, "Kami tidak pernah dengarkan ini dari nenek moyang kami." Berarti apa-apa yang kami wariskan daripada nenek moyang kami itulah agama yang benar. Jangan bawakan kepada kami sesuatu yang baru yang tidak kami kenal. Ini subhatnya orang jahiliyah. Betapa sulitnya kita mengajarkan kebenaran di masyarakat. Kalaulah mereka beragama sebagaimana beragamanya orang jahiliyah. Kalaulah mereka mengatakan, bagaimana dengan nenek moyang kami yang terdahulu? Apakah semuanya di atas jalan kebatilan? Ini subhatnya orang-orang musyrikin maka mereka selalu menjadikan apa-apa yang mereka warisi dari nenek moyang mereka sebagai hujah untuk menentang dakwah para nabi. Lihatlah kaum Nabi Saleh. Ketika Saleh mendakwai mereka, mereka berkata, "Atanhana ma na'budu ya ma ya'budu abauna." Berkata mereka kepada Saleh, "Wahai Saleh, kenapa kau berani melarang kami menyembah apa-apa yang disembah oleh nenek moyang kami?" Subhanallah. Jawabannya nenek moyang kami, kembali kepada nenek moyang. Lihatlah kaum Shu'aib ketika Shu'aib mendahui mereka. Apa kata mereka? Asalatu kata muruna. Asalatu kata muruka. an ma ya'budu aba'una. Wahai Shu'aib, apakah salatmu itu yang telah mempengaruhi dirimu? Sehingga engkau melarang kami menyembah apa-apa yang telah dianut dan dijadikan agama oleh nenek moyang kami? Faya subhanallah. Ini adalah merupakan perkara jahiliyah yang terkadang tanpa disadari melekat dalam diri kaum muslimin ketika menolak kebenaran dengan alasan inilah tradisi masyarakat kami, inilah tradisi nenek moyang kami. Dan lihat Nabiullah Ibrahim Khalilullah tatkala adu argumentasi dengan mereka. Tatkala Ibrahim Khalilullah menghancurkan berhala-berhala mereka. Dia tinggalkan satu berhala besar dan mereka ribut. Ketika melihat Tuhan-Tuhan mereka berserakan, berserbi-serbi, hancur lebur. Berhala-berhala mereka buat hancur lebur. Maka mereka curiga kepada Ibrahim yang tidak sama dengan mereka cara beribadahnya. Mereka datangkan Ibrahim. Mereka tanya Ibrahim. Maka Ibrahim menjawab, tanya kepada yang besar ini, dia yang membuat. Dia yang menghancurkan Tuhan-Tuhan ini seluruhnya. Allah menyebutkan dalam kitabnya yang mulia. Ma ta'budun? Apa yang kalian sembah, kata Ibrahim. Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Mereka berkata, kami mengibadati, mengibadati patung-patung berhala-berhala yang kami selalu senantiasa setia di sisinya. Etikaf di sisinya. Berkata Ibrahim, Qala hal yasma'unakum ittad'un. Apakah berhala-berhala tersebut mendengar kalian ketika kalian meminta kepada mereka? Au yanfa'unakum au yadhurrun. Atau apakah berhala-berhala kalian itu bisa mendatangkan keberuntungan untuk kalian? Atau menolak kemudaratan? Apa jawaban kaumnya? Mereka tidak mengatakan patung-patung ini, berhala-berhala ini bisa menjawab permintaan kami. Tidak pula mereka katakan patung-patung ini mendatangkan keberuntungan untuk kami ataupun menjauhkan kemudaratan. Apa jawaban mereka? Hanya satu kata saja. Apa jawabannya? Qalu bal wajadna abaana kadzalika yaf'alun. Beginilah orang-orang tua kami kami dapati mereka beragama. Subhanallah taklid buta. Ini yang menyesatkan banyak umat mengikuti jalan yang rajim. Na'udzubillah min dzalik. Lihatlah Fir'aun ketika dakwah oleh Musa alaihissalam agar dia beragama tauhid, agar dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Setelah Musa datangkan segala macam hujah, segala macam mukjizat, kenabian. Tapi Firaun tetap membangkang. Apa jawaban Firaun ketika dakwah kepada agama tauhid? Dia katakan, "Qala Fama balul qurunil ula. Berkata Fir'aun, wahai Musa, bagaimana pendapatmu tentang agama orang-orang terdahulu? Artinya agama kesyirikan orang-orang terdahulu. Bagaimana kita buatkan? Kemana mau kita buangkan? Wahai Musa, kenapa kau bawa sesuatu yang baru? Bagaimana dengan agama-agama orang terdahulu? Fama balul qurunil ula. Bagaimana orang yang terdahulu? Makanya dikatakan oleh para ulama, Al-kufru millatun wahidah kekufuran itu walaupun berbeda-beda namanya satu saja. Dan mereka tidak akan pernah hujah selama-lamanya. Karena mereka bukan atas kebenaran. Ini subhat yang pertama. Terjadinya kesyirikan karena taklid kepada agama nenek moyang mereka. Yang kedua, subhat yang kedua yang selalu dilontarkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy dan diikuti oleh orang-orang selain mereka yakni mereka berhujjah dengan takdir untuk membenarkan atau mencari pembenaran terhadap agama kesyirikan yang mereka perbuat lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahi orang-orang kafir Quraisy agar mereka tinggalkan cara beragama nenek moyang mereka. Tinggalkan kufuran. Apa kata mereka? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-An'am ayat 148, "Sayaqulu alladziina asyraku law syaa Allah ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'." Akan berkata orang-orang musyrikin, "Kalau saja Allah mau, kami tidak akan pernah berbuat syirik, tidak anak pula nenek moyang kami." Tidak pernah pula kami haramkan sesuatu pun dari selain Allah SWT yang mengharamkannya. Kata mereka, Ya. Kalau saja Allah mau, tidak akan mungkin kami kafir seperti ini. Pasti kami beriman. Tidak akan mungkin orang tua kami kafir. Berarti mereka seolah-olah mengatakan kekafiran kami ini karena diingini Allah swt, karena diridhoi oleh Allah swt. Dia yang memilih kami untuk kafir seperti ini. Alhamdulillah min dzalik. Dalam surat Yusuf eh, dalam surat Az-Zukhruf ayat 20 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ Berkata orang-orang kafir, andai kata Allah yang Maha Pemurah mau berkehendak, niscaya kami tidak pernah menyembah berhala-berhala tersebut. Mereka berlindung di bawah hujat takdir. Kata mereka, kafirnya kami ini sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Dia yang inginkan kami menjadi kafir. Kalau dia mau, pastilah kami akan beriman. Ini syubhat yang menjadi pegangan orang-orang kafir Quraisy yang diikuti oleh orang-orang selain mereka. Dan ini adalah merupakan hujah yang batil. Kalaulah benar kekafiran mereka itu dengan ridha Allah SWT. Dengan dicintai oleh Allah SWT. Pastilah Allah tidak akan timpakan kepada mereka laknatnya, azabnya, siksanya. Tapi sebaliknya Allah hancurkan mereka Allah utus para rasul-rasul. Ketika orang-orang musyrikin menentang agama para rasul, Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Maka Allah SWT membantah perkataan mereka. Qul hal indakum min ilmin ay bi anna Allah radin ankum fima antum fih. Katakan Muhammad, apakah kalian memiliki ilmu yang yakin bahwasanya Allah memang ridha dengan kekafiran kalian? Fatukhrijuhu lana ay fatudhiruhu lana wa tubayyinuhu maka tampakkan kepada kami in tattabi'una illa dhann. Kalian hanyalah sekedar mengikuti prasangka saja. Ini prasangkanya orang-orang musyrikin. Wa in antum illa takhrusun. Dan tidaklah kalian kecuali hanya berdusta saja dengan apa-apa yang kalian katakan. Kesyirikan mereka bukan diridhoi oleh Allah SWT. Karena mereka yang memiliki ikhtiar mereka sendiri untuk melakukan kesyirikan upaya mereka sendiri untuk menolak agama tauhid, menolak agama para rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Kalaulah Allah ridho dengan kekafiran mereka, kalaulah Allah Subhanahu wa taala cintai kesyirikan mereka, tidaklah Allah akan binasakan mereka. Allah menjelaskan fahal ar rusuli al-balaghul mubin. Maka tidaklah kewajiban para rasul kecuali hanya menyampaikan saja. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulun an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah utus di setiap umat rasul yang mereka memerintahkan kaumnya sembahlah Allah, jauhilah taghut. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Maka di antara mereka ada yang menanggapi, menjawab, mengikuti seruan Rasul dan ada pula yang menentang. Ya Allah telah tetapkan baginya kesesatan. Fasiru fil ardi. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Cobalah kalian berjalan. Bertebaranlah di muka bumi. Lihatlah bagaimana hukuman Allah yang Allah timpakan kepada para pendusta Rasul. Lihatlah bangkai-bangkai rumah-rumah perkampungan kaum Ad, kaum Samud yang Allah binasakan. Kaum Lut yang Allah SWT angkat ke langit kemudian dibalikkan dan dijatuhkan ke bumi. Yang sampai saat ini ada bangkai-bangkainya ada, tempat-tempatnya masih ada. Kaum Samud yang dilewati oleh orang-orang kafir Quraisy ketika mereka ingin berniaga ke negeri Syam, di mana Rasulullah melarang kaum, muslimin untuk datang ke sana kecuali dengan keadaan menangis. Masih ada bangkai-bangkai yang mereka tinggalkan, kampung-kampung mereka. Andai kata Allah sementara itu dengan apa yang mereka perbuat, tidak akan mungkin Allah timpakan kepada mereka azab para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Ini hujah, hujah yang kedua. Syubhat yang kedua, bukan hujah tapi syubhat mereka yang kedua. Syubhat yang ketiga, mereka berpendapat bahwasanya siapa yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka cukuplah baginya itu sebagai sarana untuk masuk surga. Cukuplah baginya kalimat la ilaha illallah akan menyelamatkan dirinya masuk ke dalam surga. Walaupun orang yang mengatakan ucapan la ilaha illallah tersebut melakukan segala macam perbuatan-perbuatan yang menghancurkan kalimat itu sendiri. Melakukan perkara-perkara kesyirikan, syirik besar, kekufuran. Karena mereka hanya berpegang dengan zahir hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah dakhal jannah." Yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Sehingga mereka mengatakan, siapapun yang telah mengatakan la ilaha illallah, pasti akan masuk surga. Syubat mereka. Mereka salah dalam memahami hadis ini. Sehingga mereka kita lihat betapa semarangannya dalam berbuat kesyirikan, kekufuran, enggak beramal, enggak sholat. Bukankah kami orang Islam? Bukankah kami mengucapkan la ilaha illallah? sehebat apapun yang kami perbuat dan dosa-dosa, kemaksiatan, kekafiran, kesyirikan, kesyirikan, pastilah kami akan masuk surga karena kami sebenarnya tetap dalam keadaan beriman. Karena kami punya la ilaha illallah kata mereka. Jawaban untuk syubhat ini bahwasanya hadis-hadis yang disebutkan Rasulullah SAW yang mengucapkan la ilaha illallah surga adalah orang-orang yang mengucapkannya dan mati di atas ucapan tersebut dan tidak melakukan pembatal-pembatal kalimat tersebut dengan kesyirikan dia perbuat. Maka kalimat la ilaha illallah ini akan berlaku bagi orang-orang yang mengucapkan ikhlas dari hatinya. Dan dia kafir dengan apa-apa yang disembah dari selain Allah Subhanahu dan mati di atas keimanan. Ini yang selamat. Kalau hanya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, akan masuk surgalah orang-orang munafikun yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang juga salat beserta orang-orang Islam. Karena orang-orang munafik juga mengatakan la ilaha illallah. Makanya Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya dalam hadis Idban yang telah diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah taala, "Fa inna Allah qad harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Sungguhnya Allah haramkan atas neraka orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan mengharap wajah Allah swt Dengan ikhlas mengharapkan wajah Allah swt Ikhlas artinya memurnikan, memurnikan peribadatan. Berarti yang tidak murnikan peribadatan tidak dapat dikatakan yabtaghi bidzalika wajh Allah. Allah Rasulullah menyebutkan dalam hadis lainnya dalam Sahih Muslim Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Haruma maluhu wa damuh wa hisabuhu ala Allah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia kafir, ingkar dengan apa-apa yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia haram untuk diambil hartanya, haram ditumpahkan darahnya. Adapun hisabnya ketentuannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi di sini mengkaitkan terpeliharanya darah dan harta bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu yang pertama. Yang kedua, dia kafir dengan apa-apa yang disembah dari Allah Subhanahu taala. Dia ingkari semua agama selain agama Islam. Dia ingkari semua sembahan selain Allah Subhanahu taala. Maka tidak cukup hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja. Bahkan harus diamalkan konsekuensinya. Konsekuensinya adalah menyembah Allah semata, meninggalkan semua tempat sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala meninggalkan segala bentuk ketergantungan keterkaitan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan la ilaha illallah adalah merupakan jadi penyebab masuknya seorang ke dalam surga dan selamat dari neraka jika diamalkan konsekuensinya dan tidak dilanggar larangan-larangannya. Jika terpenuhi syarat-syaratnya. Jika dihilangkan semua penghalang-penghalangnya pernah ada orang yang bertanya kepada Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Wahai syekh kami, inna nasan yaqulun, Ada orang-orang berkata, man qala la ilaha illallah dakhal jannah. Siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah, pasti dia akan masuk surga. Faqala, berkatalah Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Sayyidut tabi'in. Man qala la ilaha illallah fa'adda haqqaha wa faradha wa faradha al jannah berkata Hasan menjawab barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian mengamalkan hak-hak la ilaha illallah kewajiban-kewajiban la ilaha illallah dialah yang masuk surga apa hak la ilaha illallah apa kewajiban la ilaha illallah yakni agar hamba memberikan persembahan ibadahnya untuk Allah semata itulah di hak la ilaha illallah agar jangan hamba bergantung kepada sen Allah, meminta kepada sen Allah, berharap kepada sen Allah SWT, memuja sen Allah SWT. Berkata Wahab ibn Munabbih ketika ada orang yang bertanya kepadanya, Alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Wahai Syekh, bukankah ucapan la ilallah adalah merupakan kunci untuk masuk surga? Berkata Wahab ibn Munabbih rahimahullah ta'ala, Bala, ya benar. Walakin ma min miftahin illa walahu sinan, walahu asnan. Tapi ingatlah, tidak ada satu pun kunci kecuali kunci memiliki gerigi-gerigi. Fa'in ji'ta miftah lahu asnanun kau illa lam yaftah. Lam yaftah. Kalaulah engkau datang membawa kunci yang memiliki gerigi-gerigi, engkau akan dapat membuka pintu. Tapi jika kau datang membawa kunci yang tidak memiliki gerigi, engkau tidak akan pernah membuka pintu. Maknanya apa? Kalaulah diibaratkan la ilallah sebagai kunci, maka gerigi-geriginya adalah merupakan syarat-syarat mengucapkannya. Ya. Pembatal-pembatalnya yang harus dijauhi, rukun-rukunnya, itulah dia gerigi-geriginya. Bukan hanya sekedar ucapan saja. Ya mengucapkan saja sama dengan membawa kunci tanpa memiliki gerigi-gerigi. Berkata Dr. Salih Fauzan, فكيف يقال إن مجرد النطق bila ilahilallah yakfil dukhul jannah. Bagaimana mungkin jika orang ada yang berkata, kalaulah seorang mengucapkan la ilahilallah, cukuplah baginya, itu akan membuat masuk surga. Walaupun orang yang mengucapkan tersebut, menyeru berdoa kepada orang-orang yang telah mati, beristighatha kepada orang-orang yang mati dalam keadaan-keadaan terjepit, walaupun orang yang mengucapkan tersebut, tidak meng, tidak mengkufuri, tidak mengingkari apa-apa yang disembah dari Allah Subhanahu wa taala, Bukankah ini merupakan etikat yang batil? Para pendengar dan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syubhat mereka. Dan ini banyak terdapat dalam diri kaum muslimin. Ini paham murjiah yang berkembang sehingga kita lihat betapa banyaknya kaum muslimin yang hanya mengandalkan la ilaha illallah saja. Ucapan tanpa ada amal, tidak salat, tidak mau berpuasa, tidak mau menunaikan zakat harta, zakat fitrah, haji dan seterusnya. Gak ada amalan-amalan kecuali ucapan la ilaha semata. Ini paham murjiah. Kata mereka, pokoknya barang siapa yang mengucapkan la Allah pasti dia ahli surga. Maka ini adalah merupakan pemahaman yang batil. Karena orang-orang munafik pun mengucapkan ucapan yang sama, tapi tidak membuat mereka lepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala dan tidak membuat mereka dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syubhat yang ketiga. Syubhat yang keempat. Yakni sebagian mereka beranggapan umat Muhammad tidak akan mungkin tergelincir dan terprosok ke dalam kesyirikan karena semua mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan adapun yang terjadi perbuatan-perbuatan mereka dengan para wali-wali, orang-orang soleh yang mereka perbuat di sisi kuburan mereka, yang meminta kepada wali-wali tersebut, yang memuja wali tersebut, menurut mereka itu bukan syirik. Subhanallah. Ini syubhat yang keempat. Kata mereka, aktivitas yang mereka perbuat di kuburan, berkumpul di sana ketika masa haul, beristighosa kepada orang yang telah meninggal di sana, minta bantuan yang telah meninggal ya fulan ya Syekh Qadir Jailani ya wali allah fulan madat madat bantulah kami bantulah kami ya Ahmad Badawi madat bantulah kami kata mereka ini bukan kesyirikan karena mereka semua mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah orang-orang musyrikin tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu kata mereka orang-orang kafir tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mereka enggan mengucapkannya kami mengucapkannya Adapun yang berbuat di sisi kuburan ini adalah merupakan perbuatan-perbuatan bentuk penghormatan kepada wali-wali saleh. Orang-orang yang saleh sebagai perantara kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban daripada syubhat yang batil ini Nabi telah menjelaskan bahwasanya umat ini akan meniru cara beragamanya orang-orang musyrikin. Mereka akan meniru orang-orang Yahudi dan Nasara. Di antara yang mereka tiru yakni banyak umat ini mengikuti apapun yang dikatakan oleh para ulama-ulama mereka walaupun tidak mengikuti dalil. Sebagaimana orang-orang musyrikin mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasara mengikuti pendeta-pendeta mereka. Dalam menghalalkan yang haram, mengharapkan yang halal, mereka ikuti para pendeta mereka. Maka Rasulullah bersabda, pastilah kalian akan mengikuti cara beragama orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa, sampai ketika mereka masuk dalam lubang biawak pun kalian akan mengikutinya. Kami tanyakan apakah mereka itu ya Rasulullah Yahudi dan Nasara? Berkata Rasulullah, ya siapa lagi selain mereka? Maka Nabi di sini menjelaskan bahwa umat ini kelak akan mengikuti langkah-langkah orang musyrikin, ter terprosok ke dalam kesyirikan. Apapun yang dilarang Nabi SAW dalam masalah kuburan, karena meniru orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi dan Nasara dibuat kaum muslimin. Lihatlah ketika Allah SWT melarang, ketika Rasulullah melarang untuk meninggikan kuburan, mereka bangun kuburan tinggi-tinggi. Ketika Rasulullah melarang untuk memagar kuburan, memberikan kapur padanya, membangun atasnya kubah, mereka bangun kubah-kubah di atasnya. Meniru orang-orang musyrikin dari golongan Yahudi dan Nasara. Ketika uh, Rasulullah melarang sholat di sisi kuburan, mereka sholat di sisi kuburan meniru orang-orang Yahudi dan Nasara yang sholat di sisi kuburan nabi-nabi mereka. Rasulullah melarang untuk menulis tulisan-tulisan di atas nisan, di atas kuburan mereka tulis mengikuti tradisi orang-orang Yahudi dan Nasara. Dan seterusnya. Rasulullah melarang untuk membuat perapian, membuat uh, penerangan di masjid di kuburan-kuburan, membuat lilin-lilin sebagaimana yang dibuat orang-orang orang-orang jahiliyah mereka perbuat. Maka ini menunjukkan bahwasanya mereka telah mengikuti cara beragamanya orang-orang Yahudi dan Nasara. Maka tidak mustahil jika umat ini walaupun mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dapat tergelincir ke dalam kesyirikan. Para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian daripada syubhat mereka. Banyak syubhat-syubhat lainnya insyaallah taala kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Kemudian kita akan lanjutkan dengan soal jawab. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana hamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, ba'd. Dalam Islam nggak ada istilah hukum karma. Itu agama orang Hindu. Orang tua yang berbuat, tujuh keturunan akan dapat karma daripada perbuatan mereka. Itu bukan dari Islam asalnya. Islam mengajarkan kaidah fahal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan dibalas dengan kebaikan? dan sayyiatin sayyiatun mithluha. Balasan kejelekan adalah kejelekan serupa. Dan itu hanya bagi orang melakukan saja. Bukan sampai turun-temurun sebagaimana anggapan orang-orang Nasara yang mengatakan semua manusia berdosa karena nenek moyang mereka Adam berdosa. Setiap anak ketika lahir di dunia membawa dosa yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Maka ini adalah merupakan etikat yang batil, tidak benar. Dan jangan percaya dengan apa-apa yang dilihat di TV segala macam cara-cara mungkin ada film yang menjuluk karma atau segala macam kita nggak boleh mengambil akidah kita daripada televisi kita harus mengambil akidah kita daripada Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak kaum muslimin karena mereka kebingungan nggak tahu di mana harus mengambil akidah belajar dan mengambil akidah daripada TV beriman kepada jin beriman kepada syaitan dan seterusnya mereka dapatkan daripada daripada siaran televisi sehingga banyaknya cara-cara mereka yang salah sebutlah se sebagian acara yakni yang pernah dipertunjukkan bagaimana cara mengusir hantu setan mereka giring-giring bersilat segala macam kemudian dimasukkan dalam botol ini adalah merupakan kebohongan kedustaan tipu daya tipu muslihat karena Rasulullah tidak pernah ajarkan demikian yang ada di rukyah dibacakan rukyah tanpa ada gerakan-gerakan silat masuk ke dalam botol, apakah Anda yakin jin itu dapat dikurung dalam botol? Mana dalilnya? Perkara gaib harus berkaitan dengan dalil. Dan seterusnya. Ini menunjukkan ini betapa jauhnya kita daripada pemahaman agama yang benar wallahu taala alam. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan betapa sederhananya pemahaman kaum muslimin terhadap akidah mereka. Kita banyak mengambil akidah daripada televisi, majalah-majalah, dongeng-dongeng, hikayat-hikayat. Orang hamil, dia bunuh ini monyet, anaknya seperti monyet. Orang hamil, dia buru babi, anaknya seperti babi. Ini khurafat. Manusia melahirkan manusia. Padi ditanam, benihnya akan menghasilkan padi. Gak ada padi ditanam menghasilkan gandum. Manusia menghasilkan monyet tuh gak ada, kerah. Kecuali Allahumma memang Darwin mungkin saja dengan teori evolusinya. Jadi khurafat seperti, khurafat seperti ini tidak dibenarkan dalam agama kita. Gak ada kaitannya antara orang hamil yang membunuh tikus. Bahkan Rasulullah mengatakan khamsun yuqtalna fil hil fil hil wal haram. Ada lima binatang yang harus dibunuh dimanapun berada. Baik di tanah haram, apapun apalagi di luar tanah haram. Di antaranya apa? Tikus, al-fa'rah, tikus. Jadi orang hamil nampak tikus, bunuh. Nampak ular, bunuh. Dan jangan pernah khawatir anak kita akan jadi ular. Itu dusta, itu hanya ada dalam dongengan. Hanya ada dalam media-media. Ya, dalam apa namanya? iya hikayat-hikayat. Kita melihat banyak sekali khurafat tersebar. Orang hamil kalau nggak mau diganggu anaknya, jin segala macam, dirinya, tidaklah kemana-mana bawa gunting tempelkan gunting di bajunya ini khurafat ia akan terjerumus kepada kesyirikan besar orang hamil banyak macam-macam khurafat yang berkembang di masyarakat nggak boleh diamalkan nggak boleh diyakini orang hamil nggak boleh duduk di pintu itu boleh jadi larangannya supaya tidak tidak tidak keinjak karena pintu tempat orang berjalan sebenarnya bukan ada orang hamil orang nggak hamil pun memang tidak baik jika dia duduk di pintu kalaulah banyak orang lalu lalang kalau nggak ada orang lalu lalang nggak ada masalah. Banyak sekali etikat-etikat orang hamil nggak boleh makan kerak, nggak boleh makan di apa namanya di batu gilingan. Banyak sekali khurafat. Inilah agama nenek moyang kalau diikuti. Ya, kalau anda kata sudah lahir, uri-urinya harus dikuburkan, dikasih lampu. Kalau nggak dikasih lampu nanti dia akan mengganggu adiknya, kan uri itu kakaknya. Kalau andai kata sulit untuk berlilin ataupun obor sekarang listrik udah ada, kasih lampu listrik. Ini khurafat. Agama orang-orang terdahulu, animisme, dimanisme, agama Hindu, itu yang kita ikuti. Waliyadzubillah. Padahal hari-hari adalah merupakan darah. Kotoran, najis. Sama dengan yang lain-lainnya, sama dengan darah nifas. Dibuang dengan tempat yang sama, di mana dibuang. Yang penting tidak menimbulkan mudarat bagi manusia. Bukan dibuang di jalan-jalan umum, dibuang di tempat-tempat sampah atau dikuburkan nggak ada masalah nggak ada harus dikuburkan atau harus diberi asam harus diberi garam seolah-olah membuat masakan ini menunjukkan betapa lekatnya masakan ini dengan tradisi-tradisi orang-orang yang terdahulu yang jauh daripada Islam wallahu taala alam Bismillah, alhamdulillah, ba'du. Segala macam tata cara peribadatan, itiqad amalan yang dikaitkan dengan agama harus berdasarkan dalil. Maka apapun yang mereka bangun tanpa dalil, apapun yang mereka karang-karang tanpa dalil, semuanya batil. Capek mereka bekerja, sia-sia mereka bekerja. Tidak ada puasa satu Muharram di awal tahun, tidak ada puasa di akhir tahun penutup tahun. Semuanya adalah merupakan amalan-amalan yang diadakan oleh manusia. Seolah-olah mereka mengatakan belum cukup agama Islam, maka perlu kami tambah hal-hal yang baru. Seolah-olah mereka mengatakan Muhammad nggak tahu ini kebaikan. Kami tahu ini kebaikan, maka kami buat. Apapun yang tidak menjadi agama orang-orang terdahulu, diamalkan, diyakini, dikatakan oleh orang-orang belakangan, maka itu bukanlah agama. Maka nggak ada doa penutup tahun, doa pembuka tahun, nggak ada. Puasa akhir tahun, puasa awal tahun, nggak ada itu semua. Berkumpul bersama-sama, berzikir di akhir tahun, semuanya adalah merupakan amalan yang tertolak karena bukan pernah dicontohkan Rasulullah dan para sahabatnya. Nggak ada dicontohkan Rasulullah dan para sahabatnya. Yang ada puasa 10 Muharram. Atau 9 dan 10 Muharram. Atau 10 dan 11 Muharram. Itu yang ada. Bukan pada satu Muharram. Allah Ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Dari tinjauan bahasa, ada perbedaannya. Tauhid dari kata-kata wahada yuhidu. Ja'lu syai'a wahida Tauhid artinya menjadikan sesuatu itu menjadi satu saja. Namanya tauhid. Jadi tauhid yakni mengesahkan Allah SWT. Hanya satu Tuhan saja yang kita sembah, yang kita berikan peribadatan. Itu arti tauhid. Adapun akidah dari kata-kata aqada, yaqidu, ya, mengikat, ikatan buhulan. Dikatakan akidah itu akidah karena seorang mengikat hatinya, mematri hatinya untuk meyakini suatu agama baik agama tersebut benar ataupun tidak benar. Ketika dia meyakininya dengan sepenuh hatinya, dia ikat ya dengan sepenuh hatinya itulah dia akidah. Tetapi wallahu taala alam jika disebutkan akidah dan tauhid ada kesamaannya. Tapi akidah lebih umum dibandingkan tauhid. Tauhid kita akan berbicara tentang Allah swt nama-namanya, sifat-sifatnya dan seterusnya. Tapi pun dalam akidah kita akan mempelajari banyak hal. Kita akan mempelajari tentang masalah firqah-firqah yang sesat dalam Islam, yang keluar daripada Islam. Kita akan mempelajari subar-subar mereka, bantahan-bantahan kepada mereka. Kita akan mempelajari dalam akidah juga bagian daripada manhaj. Tauhid dia lebih khusus daripada akidah. Akidah lebih umum ini mungkin yang dapat saya jawab, Allah taala alam. Ilmu-ilmu yang berkembang sekarang, apapun namanya, yang mengkaitkan mereka, yang mengkaitkan antara diri mereka dengan Islam, menisbatkan amalan mereka kepada Islam, kepada Quran. Terkadang mereka amalkan zikir tertentu, ini untuk kekebalan diri. Ya, kalau mau kebal, baca zikir ini. Ya kawi, ya kawi, baca 10 ribu kali contohnya. Dengan mata nggak boleh berkedip contohnya kalau mau kebal baca ya kawi ya kawi 10 ribu kali. Gak boleh ngantuk. Kalau ngantuk sedikit lengah ulang dari awal. Ya, macam-macam cara mereka. Kalau anda ketemu kaya, jikirlah ya goni ya goni ya goni. 50 ribu kali. Gak mau tidur malam contohnya. Kalau salah satu ulangi lagi. Ini semua amalan-amalan bid'ah. Bid'ah dan syirik. Kenapa bid'ah? Bid'ahnya karena nggak contohkan Rasulullah SAW Kenapa syirik? Karena tujuannya bukan untuk Allah dan bukan untuk ibadah. Bahkan sebagian daripada ilmu-ilmu tersebut memerintahkan orang-orang yang ingin memiliki ilmu tersebut untuk meninggalkan kemungkaran, tapi bukan karena Allah. Kata mereka apa syarat-syaratnya? Kalau kamu mau kebal, hmm, kamu nggak boleh zina loh. Kamu nggak boleh zina, kamu nggak boleh tinggalkan sholat. Kalaulah kamu berzina, hilang ilmumu. Kau tinggalkan sholat, hilang ilmu. Kedengarannya baik, tapi dia menghancurkan kesyirikan. Berarti salatnya untuk ilmu, untuk kebal. Berarti amalannya untuk ilmu. Terkadang mereka ajarkan kalau langkah mau melakukan hal ini, berpuasalah 40 hari, 40 malam. Jangan makan apapun juga. Atau puasa mutihlah kamu. Semua yang putih kamu makan. Puasa peti geni, atau apa namanya. Bid'ah plus syirik. Bid'ahnya karena nggak ada puasa peti geni Gak ada puasa mutih. Gak ada puasa yang hitam. Itu bid'ah. Kesyirikannya, kesyirikannya karena mereka beramal bukan untuk Allah SWT. Untuk ilmunya, untuk kebal. Terkadang dikait-kaitkan, nah, mereka berikan subhat. Ini tenaga dalam. Ini tenaga dalam kami pakai ilmu daripada Allah SWT. Kalau kalian pukul dari jarak jauh akan tumbang. Kalaulah ilmu ini dari Islam, pastilah Rasulullah yang paling pertama mengajarkan kepada kita. Masa Rasulullah nggak tahu ayat ini jika dibaca akan terbang? Ayat ini jika dipukulkan ke lawan, ke lawan, ke lawan akan tercampak? Kalaulah hal ini Rasulullah SAW mengetahuinya, pasti dia akan amalkan. Kalaulah memang boleh menimba ilmu kebal, dalam agama ini pasti Rasulullah yang pertama kali kebal. Dan para sahabat, Umar dan seterusnya, kebal mereka. Tidak pernah mereka kalah dalam berperang. Tapi karena ini ilmu adalah merupakan ilmu daripada syaitan, tipu daya syaitan. Maka kita lihat dalam semua agama ada ilmu seperti ini. Gak perlu kita baca ayat Quran, gak perlu kita baca hadis. Orang-orang Hindu baca jampi-jampi mereka, mereka pun kebal. Kita lihat acara payan-payan mereka. Mereka tusukkan ke dalam badan mereka perang. Orang Buddha pun demikian, keridah mereka, mereka mereka potong dengan dengan pisau dan parang. Kebal, sama kebalnya. Nggak perlu baca-baca ayat dan seterusnya. Nggak perlu kita baca-baca ayat, orang-orang di luar agama kita pun ada yang semuanya kalau dia pukulkan dari jarak jauh akan jatuh. Tapi itu semua tipu daya syaitan. Dan hanya dapat berlaku bagi orang-orang yang meyakininya. Kalaulah memang kebal para pendahulu kita, sakti mandraguna, nggak akan mungkin kita jajah Belanda 350 tahun. Nggak mungkin itu semua. Tapi ini semua khurafat. Ya. Karena kita dicekokin dengan banyak-banyaknya lihat-lihat apa namanya acara di televisi, film-film yang kita lihat, mungkin komik-komik dan seterusnya. Ini yang memenuhi benak kaum muslimin. Dan sekarang kita lihat anak-anak kita pun sudah mulai film ya, film-film kartun, Doraemon dan yang lain-lainnya, entong, apapun yang dia mau jadi semua. Dicekoki dengan hal-hal khurafat. Anak-anak kita akhirnya mereka hidup dengan penuh bayang-bayang, dengan penuh hayalan. Dia hidup bukan di alam nyata. Dia lihat ada Superman, ada Spiderman. Kadang-kadang dia coba sendiri. Kita dengar berita anak di Jepang lompat dari berapa puluh tingkat hotel mati dengan pakaian Supermannya. Ini semua karena tidak mengamalkan Islam dengan benar. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. dalam Islam, pernikahan itu akan menjadi sah jika ada wali. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil. Dan ini mendapat pendapat jumhur ulama. Maka seorang wanita tidak sah dalam pendapat yang benar rajih menikahkan dirinya. Tidak boleh menikahkan dirinya. Harus ada walinya. Kemudian kalaulah sang wali tidak setuju bapaknya tidak setuju dengan pertimbangan syar'i, maka tidak sah pernikahannya jika diwakilkan dengan hakim. Hakim menikahkannya maka dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah telah tegakkan kepada mereka hujah, maka mereka dianggap berzina. Lain hal ketika mereka mengerjakan dalam keadaan ketidaktahuan. Kalau mereka tidak tahu, lain perkaranya. Kalau mereka tahu, ditegakkan hujah, mereka tambandel, ya, mereka kawin lari, tanpa persetujuan orang tua perempuan, nikahnya batil. Tidak sah nikahnya dan mereka berzina. Dan hakimnya berdosa sebesar-besarnya dosa. Karena menghalalkan yang haram. Jika tidak ada orang tua laki-laki, jika, jika tidak ada yakni bapaknya, maka pindah kepada orang yang terdekat berikutnya. Anaknya, jika dia seorang ibu yang tinggal mati suaminya, ya atau kakeknya orang terdekat. Nggak ada juga baru pamannya dari pihak bapak dan seterusnya. Itulah wali-wali dalam Islam. Mereka wajib ada persetujuannya ketika dalam masalah pernikahan. Bahkan saudara dari jalur ibu pun nggak sah jadikan sebagai wali. Yang dapat jadikan sebagai wali adalah saudara daripada ayahnya sekandung. Dalam kasus yang ditanyakan kepada kita ini, orang tuanya tidak mau menikahkan karena anaknya belum ada kejelasan status putrinya ditinggalkan tiga, tiga bulan contohnya oleh salah seorang pria yang menjadi suaminya pertama ditinggalkan tanpa ada kejelasan kemudian langsung datang pria yang kedua untuk menikahinya maka nikah batil tidak boleh kita menikahkan istri orang dan besar di hadapan Allah Subhanahu taala hukumnya dan itu perzinahan hakim yang menikahkan dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala Kalaulah seorang istri ditinggal suaminya, nggak jelas statusnya, maka tidak lebih berangkat ke kantor urusan agama, minta agar jatuhkan talak, ya, karena jika seorang laki-laki telah meninggalkan istrinya dalam sekian jarak sekian eh, bulan, empat bulan contohnya, nggak berikan nafkah apapun juga. Kemudian istrinya nggak rela, dia datang kepada hakim dan melapor. Ketika itu baru hakim memberikan kebijakan agar diwakilkan suaminya untuk menjatuhkan talak. Maka lepas daripada daripada ikatan suaminya, bahkan dikeluarkan nanti buku talak, baru setelah itu dia boleh dinikahi oleh oleh laki-laki lain. Atau kalau kalau tidak, belum tidak ada surat tertulis daripada suaminya bahwasanya memang suaminya telah menceraikannya. Atau dalam bentuk perkataan, suaminya telah menceraikannya. Jadi sang wanita harus pertama kali mencari informasi tentang suaminya. Kalau hilang rimbanya, nggak tahu rimbanya, dia harus cari, tanyakan keluarga dan seterusnya. Ya, kalau anda kata yang masih 3 bulan 4 bulan dalam hukum hukum fikih itu belum boleh. Dia harus tunggu kira-kira sampai dianggap suaminya hilang. Raib, ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 4 tahun dan seterusnya. Pendapat yang paling banyak mengatakan 2 tahun jika tidak ada beritanya barulah sang wanita boleh menikah kembali. Jadi ini e, jawabannya. Allah taala alam. Bismillah, Alhamdulillah, Kalau Kalaulah anak selalu menangis di malam hari, jangan cepat-cepat katakan dia diganggu jin atau setan. Boleh jadi memang dia masuk angin. Boleh jadi dia punya penyakit yang kita ketahui. Pokoknya kita jangan cepat-cepat mengkambing hitamkan setan yang hitam. Sekarang kita apa apa sedikit-sedikit kita katakan ini ini pasti gangguan jin. Tangan pegal sedikit kayaknya ini ada jinnya nih bentar-bentar datang ke Rukia Center. Bentar-bentar datang ke Rukia Center. Kadang-kadang nggak ada apapun juga datang nantang dia. Coba lihat dulu jangan-jangan di Rukia saya dulu jangan-jangan ada setannya saya ini. Bahkan kebanyakan kasus yang tidak pernah kesurupan datang ke Rukia Center malah kesurupan. Ya, karena kita tidak mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Kalaulah kita khawatir, orang tua khawatir, bacakan rukyah kepada anak kita. Rasulullah merukyah Hasan Husain bacakan air kursi, bacakan al-mu'awazatain, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan zikir-zikir lainnya yang terdapat dalam zikir-zikir sunnah. Bacakan a'udzu bi kalimatillahi tamat wa wa'idzuka bi kalimatillahi tamat sampai akhir hadis. Bacakan zikir-zikir, ya. Kalau Allah takut rumah kita itu ada penghuninya dari golongan jin dan seterusnya, bacakan ayat Al-Baqarah karena kata Rasulullah sesungguhnya syaitan akan lari daripada rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah selama tiga hari. Kalau kita mau masuk ke dalam rumah kita, ucapkan bismillah. Mau makan, ucapkan bismillah. Maka akan, berkata syaitan, nggak ada baikkan tempat menginap, nggak ada tempat makan bagi kalian. Ini sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Gak perlu kita datang ke dukun, minta jimat. Gak ada. Itu semuanya malah menggadaikan akidah kita. Jadi pertama-tama jangan cepat-cepat menghukumi dia itu kesurupan, dia itu diganggu jin dan seterusnya. Dia itu diganggu kakaknya, arinya, segala macam. Itu khurafat saja. Kalau kita khawatir, nggak ada masalah kita rukyah. Bacakan rukyah, itu yang pertama. Yang kedua, nggak boleh kita mencap ini rumah sial segala macam. Karena itu adalah merupakan bagian daripada amal jahiliyah. Ada-ada aja terjadi rumah itu, penyakit segala macam. Ada orang sana, ada aja musibah yang datang itu semuanya adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala semata. Dan itu bagian daripada tiarah yang dilarang. At-tiarah itu syirkun. Tiarah merasa sial dengan sesuatu adalah merupakan kesyirikan. Merasa sial dengan burung, dengan hari, dengan tanggal, binatang tertentu, ya. Itu bagian daripada kesyirikan yang dilarang. Mudah sekali tersebar di masyarakat kalau anda kata kita mau membeli rumah dengan murah, sebarkanlah syubhat, sebarkanlah fitnah. Itu rumah si fulan tuh banyak hantunya itu. Sebarkan kemana-mana. Kalau malam hari saya sudah dengar sana ada anak menjerit, ada suara-suara, sebarkan. Nanti orangnya akhirnya akan dia jual rumahnya dengan murah. Silahkan Anda beli nanti. Ini semua karena kita kurang agama saja. Banyak kali nonton film horor. Ya, mungkin dulu nonton Uka-Uka tiap malam. Ini dampaknya. Oleh karena itu cukuplah kita beragama dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau anda nanti kita takut, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Turunnya hadis Rasulullah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarril makhluk karena sebelumnya orang-orang musyrikin jahiliyah kalau mereka pergi takut ada satu rumah yang angker, tempat mereka menginap yang angker, tempat mereka singgah yang angker, mereka akan berkata a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min mut, uh, min sufaha'i qaumi aku berlindung kepada jin penghulu yang menguasai lembah yang daripada kejahatan kaumnya ini ungkapan orang-orang musyrikin jahiliyah datang Islam diganti a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq aku berlindung dengan kalimat Allah yang maha sempurna daripada kejahatan apa-apa yang dicipta ini gantinya Kadang-kadang kita ajarkan kepada anak-anak khurafat. Nah, kalau kamu kencing, andai kata kau takut nanti diganggu jin, ucapkan mohon numpangnya tuh, numpangnya kek. Ini khurafat ajarkan kepada anak-anak. Bacakan doa masuk istinja, eh, masuk ke dalam Baitul Khala, ke dalam WC dan seterusnya. Ajarkan mereka bergantung kepada Allah SWT. Berapa banyak orang-orang tua yang menakuti-nakuti anaknya. Hantu segala macam. Akhirnya anaknya mau pipis pun harus ada dirinya. Kadang-kadang nggak tahan pipis di kamar mandi, eh, pipisnya di bukan di kamar mandi, di kasur dan seterusnya. Kadang-kadang mau kamar mandi takut kemana-mana sama ibunya. Kadang-kadang ibu sendiri pun takut, nggak berani ke belakang. Ini musibah. Allah taala alam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.